بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الوصائب أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين على مذهب الإمام على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي, ورضي عنه أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل وإدريس والده وابن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبد ال... بن عبد بن يزيد بن يزيد بن عبد بن يزيد يزيد غلط عبد يزيد ابن عبد يزيد ابن, ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف وشافع هو الذي ينسب إليه الإمام وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر وولد إمامنا رضي الله عنه سنة خمسين ومئة وتوفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومئتين وسميته بكرة العين ببيان مهمات أحكام الدين إن باخته إن إن انتخبته وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي وبقية المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي رضي الله عنهما وشيخي مشايخنا شيخ الإسلام المجدد زكريا الأنصاري والإمام الأمجد أحمد المزجد الزبيدي رحمهما الله تعالى وغيرهم من محقق المتأخرين معتمدا على ما جزم به شيخ المذهب النووي والرافعي فمحقق فمحقق المتأخرين رضي الله عنهم rajian rajian min rabbina rahmani ayyan tafi'a bihi al-azkiya'u ay al-ukala wa anta tagarra bihi ay bisababihi aini ghadan ay al-yawm al-akhir bin nazari ila wajhil karim bukratan wa asya amin ila akhir maqalatullah Bismillahirrahmanirrahim ala madhabil imam ini mutalik dengan sebelumnya wa ba'du fa hadha mukhtasarun fil fiqhi ala madhabil imamil mujtahid ini adalah satu mukhtasar satu ringkasan daripada fil fiqhi daripada kitab fikih mempelajari ilmu fikih ala madhabil imam daripada madhab imam al mujtahid Abi Abdullah ini kunyanya Imam Syafi'i Abi Abdullah Muhammad namanya Imam Syafi'i Muhammad Ibni Idris Abi Abdullah Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kita mempelajari daripada fikih madhab Imam Syafi'i yang mana kunyanya Abi Abdullah namanya Muhammad Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiya anhu semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan ridha terhadap Imam Syafi'i. Ala madhab ay ma dhahaba ilaihi al ahkam fil masail. Dikatakan madhab ma dhahaba ilaihi al ahkam fil masail. Itu sesuatu yang mana Imam Syafi'i berpendapat kepada itu ma minal ahkam daripada hukum-hukum fil masail fi masail di dalam masalah-masalah. Di pendapat-pendapat Imam Syafi'i, madhab berarti apa? Pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Wa Idris waliduhu huwa ibnu Abbas. Dan Idris, tadi dikatakan, jadi ini menyebutkan daripada nasab Imam Syafi'i. Namanya Muhammad ibn Idris. Waliduhu ayahnya Idris huwa ibnu Abbas. Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abi Yazid. Ibn Abdi Yazid. Sebagian kitab disitu ibn Abdi ibni Yazid. Ibni tidak usah. Ibn Abdi Yazid. Ibn Hashim ibn Ibnil Muttalib bukan Abdul Muttalib. Itu juga sebagian kitab ada keliruan Ibni Abdul Muttalib. Cuman yang betul Ibn Hashim Ibnil Muttalib. Ibn Abdi eh, Ibni Abdi Manaf. Jadi nasabnya Imam Syafi'i itu bertemu dengan Nabi pada Abdi Manaf. Jadi bertemu di mana? Di Abdi Manaf. Karena Rasulullah nasabnya Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Nah, bertemu di Abdi Manaf. Makanya dikatakan e, termasuk satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syafi' di situ ada daripada datuk datuknya Imam Syafi'i yang bernama Syafi'. Wa Syafi' wa huwa alladhi yunsabu ilaihim ilaihil imam. Dan Syafi' itu adalah yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dinisbahkan kepada Syafi'. Nah, dikatakan Asy-Syafi'i. Loh, kenapa kok dinisbahkan kepada Syafi'? Kenapa kok tidak sebelumnya atau setelahnya? Karena Syafi' ini adalah sahabat daripada Nabi saw. alaihi wasallam. Syafi' dan orang tuanya masuk Islam bareng. Yaitu ayam Badar. Mereka nah, katakan situ wa aslama huwa wa abuhu Saib yauma badrin. Masuk Islam itu Syafi' wa abuhu dan orang tuanya yaitu As-Sa'ib yauma badrin. Itu ketika perang Badar dua daripada datuk Imam Syafi'i yang bernama Syafi' dan Sa'ib masuk Islam. Jadi datuknya Imam Syafi'i yang sahabat yaitu Syafi' dan Sa'ib. Dinisbahkan Imam Syafi'i mengambil datuk pertama dia yang dekat dengan dia daripada sahabat yaitu Syafi'i. Ini katakan Asy-Syafi'i. Wa wulida imamuna radhiyallahu anhu dan dilahirkan imamuna imam kita ya, radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, sana khamsina wa mi'ah itu tahun 150 wa tufiya yaumal jum'ah dan meninggal hari Jumat salhu Rajab salhu yakni akhir salhu Rajab ay akhir Rajab akhir Rajab sanah arba wa mi'aten tahun 204 lahirnya tahun 150 meninggalnya tahun 204 berarti umurnya Imam Syafi'i 54 begitu berkah umurnya 54 bisa menjadikan madhab dia paling besar di dunia. Padahal umurnya 54. Karena keberkahan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu memang mulai kecil dididik oleh orang tuanya. Dan dia menghafal Al-Qur'an mulai umur 7 tahun. Hafal Al-Qur'an dia umur 7 tahun. Dan hafal kitab Muatok kitab hadis daripada Imam Malik itu umur 10 tahun. Dan dia belajar kepada ulama-ulama yang terkemuka di zamannya sampai dia mendapat izin untuk ifta. Dia bisa ifta ketika dia umur 15 tahun. Jadi dia boleh sudah diizini sama ulama-ulama di zamannya ketika itu boleh untuk ifta berfatwa. Boleh dia berfatwa ketika dia umur 15 tahun. Padahal Imam Syafi'i ini hidup yatim. Dia hidup bersama ibunya dalam keadaan yang serba kekurangan. Fi es, aish, es gillati Dalam keadaan segala segalanya kekurangan, kekurangan daripada ma, apa? maishahnya, kehidupan dia dan semuanya. Cuman dia ibunya memberi semangat kepada Imam Syafi'i sehingga dia belajar kepada berbagai ulama Diceritakan juga belajar sama Imam Malik, belajar juga sama Imam Abu Hanifah. Dia pelajari daripada ilmu-ilmunya sampai akhirnya dia juga membuat madhab yang yang akhirnya daripada orang-orang yang bermadhab Imam Malik berpindah kepada madhab Imam Syafi'i. Walhasil Daripada manakib Imam Syafi'i sangat luas sekali. Di situ cukup daripada pujian terhadap Imam Syafi'i ada satu hadis yang menerangkan bahwa hadis itu diperuntukkan untuk Imam Syafi'i. Ini katakan alimu Quraisyin yamla'u tibagal ardi ilman. Ada satu alim Quraisy daripada keturunan Quraisy. Itu Imam Syafi'i kan keturunan Quraisy. Itu Abdi Manaf yamla'u tibagal ard yang mana memenuhi bumi ilman ilmunya. Kenapa? Karena banyaknya dan meluasnya daripada ilmu, ilmu Imam Syafi'i sampai ke seluruh dunia. Bahkan banyak daripada a'immah, imam-imam dan juga Imam Ahmad Ibnu Hamdal yang mengatakan itu hadis adalah untuk Imam Syafi'i. Hadzal alim yang dimaksud dengan alim Quraisy di situ huwa Syafi'i yaitu Imam Syafi'i. Adapun uh, amal Imam Syafi'i setiap harinya dia itu membagi malam harinya itu menjadi tiga. Sulusun setiap malam dibagi tiga. Sulusun lil ilim sepertiga malam untuk ilmu. Wasulusun lis salat sepertiganya untuk salat. Wasulusun ninom dan sepertiganya untuk tidur. Di setiap harinya dia itu membagi waktu seperti itu. Dan Imam Syafi'i ini menjadi Imam Syafi'i itu karena memang mujahadah. Karena mujahadah beliau. Dikatakan beliau itu itu Dia berkata, itu aku tidak pernah kenyang. Mundu sita asyar sana. Semenjak 16 tahun. Tak pernah kenyang Imam Syafi'i. Kenapa? Ditanya kenapa kok tak pernah kenyang? lian nahuyus kilul badan. Karena itu akan memberatkan badan wa yughassil galab membuat keras hati wa yuzilul fatanah bisa menghilangkan kecerdasan wa yujlibun nom bisa membuat kita ngantuk banyak tidur wa yud'ifu sahibahu alal anil ibadah dan membuat lemah daripada orang yang selalu kenyang anil ibadah daripada ibadah. Malas-malasan dalam hal ibadah. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan mahalaftu aku tidak pernah bersumpah billah kepada Allah. Sumpah wallahi billahi tidak pernah fi umri dalam umurku semuanya la kadziban wala Tidak pernah bersumpah baik itu kebohongan atau kejujuran. Tidak pernah sumpah. Alhasil di situ kalau diceritakan daripada Imam Syafi'i, manakibnya Imam Syafi'i sangat luas sekali. Kemudian teruskan daripada Fathul Mu'innya. Wasamaituhu dan aku menamakannya ini Mukhtasar bikurratil N. Namanya Mukhtasar ini bikurratil N, bibayani muhimmati ahkamiddin. Itu namanya Qurratul N, nama kitabnya. Mana matanya namanya Qurratul N. syarahnya Fathul Muin. Bi Qurratil N yaitu penyejuk mata bibayani dengan keterangan muhimmati ahkamiddin, perkara-perkara yang penting daripada hukum-hukum agama. Intakhabtuhu wa hadha syarah intakhabtuhu wa hadha syarah intakhabtu di sini maknanya istakhrajtuhu aku mengeluarkannya daripada ini mukhtasar matannya wa hadha syarah dan ini syarah itu hadha syarah maktuf kepada dhamir hu intakhabtuhu bukan kalam jadid. Intakhabtuhu wa syarah karena dua-duanya matan dan syarahnya kan karangan daripada Sahih Fathul Mu'in ya. Intakhabtuhu wa syarah minal kutubil mu'tamadah li syaikhina. Aku mengambil mengeluarkan daripada ini matan dan syarah daripada kitab-kitab mu'tamadah, kitab-kitab yang mu'tamad, pendapat-pendapat yang kuat li syaikhina untuk guru kami. Siapa gurunya dari para Sahibul Fatul Muin? Khatimatil Muhaggigin. Itu pemungkas daripada muhaggigin, ulama-ulama yang ahli tahqiq, Syihabuddin. Ini lagab daripada Ibn Hajar Syihabuddin Ahmad bin Hajar al haitami Ini gurunya Sahibul Fatul Mu'in ini Ibn Hajar. Yang biasanya dikenal ya, kalam Gol Ibn Hajar Imam Romli, ya ini guru dari para Saifatul Mu'in Ibn Hajar. Wabagiyatil mustahidin dan sisa daripada selain daripada Ibn Hajar bagiyatil mustahidin yaitu orang-orang yang mustahid misal seperti Wajihuddin Abdurrahman Ibn Ziyad Az-Zabidi juga termasuk gurunya daripada Saifatul Mu'in yaitu Abdurrahman bin Ziyad yang dikenal fatawa Ibn Ziyad. Biasanya di kitab Bughyatul Mustarsyidin di situ sebelum kitab Bughya atau di hawasinya itu ada fatawa Ibn Ziyad. Itu adalah gurunya daripada Sahib Fatul Mu'in radhiyallahu anhuma. Wa syaikhi masyayikhina dan juga ini kitab intakhabtu aku mengambilnya juga daripada pendapat-pendapat syaikhai masyaikhina, dua guru daripada guru-guru kita. Jadi gurunya guru, gurunya Ibn Hajar dan gurunya daripada Ibn Ziyad. Siapa dia? Syekhul Islam Al-Mujaddid. Bisa Al-Mujaddid, bisa Al-Mujaddad. Kalau Al-Mujaddad itu berarti sifat kepada Islam. Islam al-mujaddad yang diperbaharui. Kalau mujaddid maktuf kata syekh. Jadi guru Islam, ay eh, guru ahli Islam al-mujaddid yang memperbaharui. Siapa namanya Zakaria al-Ansari? Itu namanya Syekh Zakaria al-Ansari. Ini adalah gurunya Imam Ibn Hajar. Ya, eh, adapun manakib daripada Syekhul Islam ini al Ansari sangat luas, cuman kita bisa ambil di situ amalnya daripada Syekh Zakal Ansari wa kana lahu tahajud wa sabr wa tarkun lil gil wal gal. Dia itu banyak tahajud, sabar, tidak banyak omong. Wa kana mujabud da'wah radhiyallahu anhu dan Imam uh, Syekh Zakal Ansari ini dia itu mujabud da'wah dia ketika berdoa langsung diijabahi. Hatta innahu hukiya sampai dihikayatkan annahu ja'a rajulun a'ma. Datang kepada dia seorang laki yang buta. Wa berkata itu orang yang buta kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, "Ud'ullaha li ayyarudda basari." Doakan kepada Allah untukku ayyarudda basari untuk supaya Allah mengembalikan mataku penglihatanku. Fada'alahu kemudian saya kali Ansari mendoakan karena permintaan dia. Faradallahu basarahu min tsanil yawm. Kemudian hari kedua orang tadi yang minta doa langsung bisa melihat. Dan Syekh Zakali Ansari ini sering mendoakan Ibn Hajar karena gurunya. Setiap Ibn Hajar salaman, setiap salaman ketemu sama Syekh Zakali Ansari, Syekh Zakar Al-Ansari ini selalu mendoakan Ibn Hajar, katakan wa kana la yajamu bihi illa wa yaqul lahu selalu mendoakan apa? As'alullaha ayyufaqqiha ayyufaqqiha fiddin. Selalu mendoakan Ibn Hajar mengatakan apa? Aku mohon kepada Allah supaya kamu memahamkan kamu fiddin dalam ilmu agama, menjadikan kamu seorang yang faqih. Akhirnya karena doanya mustajab, betul jadi Ibn Hajar. Yang mana dia itu termasuk ulama mutaakhirin daripada orang-orang yang ahli fikih. Kemudian wal Imamul Amjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi. Ini juga daripada guru daripada guru Ibn Hajar atau Ibn Ziyad yang nama ya, yang dikatakan namanya juga Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi dari Zabid. Az-Zabidi rahimahumullah taala gurunya Ibn Hajar. Dan ini pengarang daripada Sahib Ubab. Kalau nanti tahu kitab Ubab, ini adalah pengarang kitab Ubab. Wa ghairuhum dan selain daripada mereka min muhaqqiqil mutaakhirin, aku mengambil ini kitab, aku mengambil daripada istakhraj atau mengeluarkan daripada ini pembahasan daripada muhaqqiqil mutaakhirin, daripada Ibn Hajar, Imam Ramli dan seterusnya. Mu'tamidan yang mana aku berpegangan alama jazama bi syaikhul madhab. Aku berpegangan daripada yang memastikan bi dengan itu ma syaikhul madhab dua guru madhab yaitu An-Nawawi war Rafi'i. Aku tidak mengenyampingkan tetap aku berpegangan daripada pendapat-pendapat daripada Imam Nawawi dan pendapat daripada Imam Rafi'i. Mana Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah al Madhab, guru madhab. Dikatakan Imam Nawawi itu tidak kawin ya. Imam Nawawi tidak kawin. Umurnya sekitar 40, 40-an. Diceritakan di, e, dikatakan bahwa Imam Nawawi ini ka, dia itu banyak mengarang. Umurnya di sini dikatakan 46. 46 tahun. Dan Imam Nawawi ini sering mengarang. Dia selalu mengarang dan karangan Imam Nawawi itu banyak sekali sampai dikatakan kalau seandainya dibagi mulai dia lahir sampai dia meninggal 46 tahun, setiap harinya seakan-akan dia mengarang satu lembar. Karena saking banyaknya karangan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi mempunyai karamah dikatakan ketika dia mengarang tengah-tengah mengarang habis minyaknya. Pakai lampu, minyaknya habis. Mati ketika tengah-tengah ngarang. Akhirnya dia berhenti. Ketika berhenti di situ jari-jari daripada tangan kiri Imam Syafi'i, eh, Imam Nawawi yaitu jari telunjuk tangan kiri mengeluarkan cahaya. Jadi penerang. Diteruskan karangannya keluar dari daripada cahaya dari tangan Imam Nawawi. Imam Rafi'i juga sama. Dia ulama yang besar juga dikatakan ketika dia ngarang, ceritakan di mana gamenya, ketika dia tengah-tengah ngarang, habis lampu daripada penerang daripada Imam Rafi ketika mengarang. Di situ tidak lama keluar cahaya dari pohon yang di sampingnya Imam Rafi'i. Keluar cahaya menerangi daripada Imam Rafi ketika mengarang. Ada sebagian ulama mengatakan lebih kuat mana ya, karomahnya daripada Imam Nawawi atau Imam Rafi'i. Ya, cuman tidak merendahkan yang lainnya. Itu dikatakan ya jelas kalau tangan keluar cahaya ini dari mana listriknya? Kalau pohon keluar cahaya itu masih dimungkinkan dari yang lainnya. Berarti kuatan daripada karomah daripada Imam Nawawi. Di situ pendapat yang kuat kalau ada khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, di situ mengambil pendapat Imam Nawawi. Radhiyallahu anhum semoga Allah meridhai mereka. Rajian min Rabbinar rahman Ar-Rahman. Dalam keadaan mengharap aku mengarang ini dari daripada mukhtasar ini, aku dalam keadaan mengharap min Rabbina daripada Tuhan Tuhan kami, Ar-Rahman yang Maha Penyayang ayang tafi'a bihil adkiya untuk mengambil manfaat memberikan manfaat al adkiya ay al ugola orang-orang yang cerdas orang-orang yang berakal wa antagarra bihi aini gadan wa antagarra dan menjadi penyejuk bihi bisa babi bisa babil mukhtasar yang dia karang aini mataku gadan maksudnya gadan besok yakni di hari akhir bin nazari ila wajhil karim untuk melihat ila wajhil karim yaitu wajahnya al-karim yang maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asyiyah pagi hari dan sore hari amin jadi dia mohon kepada Allah karena sebab mengarang kitab ini dia bisa masuk surga dan melihat daripada wajahnya Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asyiyah kok bukratan wa asyiyah karena dikatakan setiap orang yang masuk surga dia akan melihat daripada wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maksud wajah sini zat Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ tidak ada khilaf, semuanya pasti melihat yang masuk surga. Cuman di situ beda beda martabahnya, derajatnya beda-beda. Ada yang setiap Jumat melihatnya, ada yang setiap dia melihatnya seperti hari-hari besar. Kalau hari raya, ya, hari raya seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, mereka juga melihat ada yang seperti itu. Jadi hari-hari khusus saja. Ada yang melihat setiap harinya pagi hari dan sore hari tergantung daripada martabah dia ketika dia berada di surga. Itu adalah uh, eh, dima daripada Fatul Mu'in la Ya, insyaallah uh, seminggu lagi kita akan membahas masalah langsung masuk pembahasan fikih yaitu babus sholah Nah, cuman di sini jangan kaget kalau di Fatul Mu'in ini pembahasannya peletakan dari bab-babnya tidak seperti kitab lain. Di situ sebutkan babus sholat, diterangkan babus sholat. Terangkan masalah sholat, arti sholat wajib bagi orang untuk mengerjakan sholat, syarat wajib, syarat sahnya. Kemudian di situ menjelaskan syarat sahnya diantaranya harus dia pakai air, dibahas air dulu sampai selesai. Di situ ada yang menyinggung masalah istinja, dibahas istinja. enggak terakhir setelah berapa lembar baru bahas arkanus sholat atau sifatus sholat. Jadi awalnya bahas sholat. Ya, ada pertanyaan? dibahas. Timbul satu pertanyaan, kenapa ada madhab? Kan bukankah yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Wa intana tanaza'tum fi syai'in faruddu wa rasul. Kok harus ada madhab? Kan ngambil Al-Quran dan hadis Rasulullah kan cukup. Kok harus ada madhab? Dan apa itu istihad Ah, apa itu namanya mujtahid mutlak itu istihad itu. Dengarkan baik-baik. Asal hukum dari Al-Qur'an dan hadis itu sudah jelas. Cuma siapa yang bisa langsung ngambil Quran dan hadis? Itu yang nggak jelas. Kalau memang ada orang menyatakan cukup Al-Qur'an dan hadis, boleh. Setuju. Tapi apakah itu sudah cukup? Kita akan tanya. Hukumnya kalau ngentut itu misalnya membatalkan wudhu dari mana? Dasar hukumnya. Dari hadis di mana? Bukhari. Inti nggak berarti nggak ikuti hadis. Inti ngikuti Imam Bukhari. Kamu berarti masih ngikuti Imam Bukhari. Percaya kalau Imam Bukhari ini bawa hadis. Kalau kamu itu ngikuti hadis itu langsung kamu punya sanad sampai ke Nabi. Kalau inti basic nyari ada di kitab Bukhari, kitab Muslim berarti kamu masih ngikuti orang ahli hadis. Ngikuti muhadis. Kemudian kalau kita tanya tentang tafsir, ya kita lihat ada di Tobari, ada di kitab yang lainnya. Berarti kamu ngikuti mufasir, bukan kamu ngikuti Al-Qur'an dan masih. Nah, disinilah terjadinya madhab itu karena kita nggak mampu mengikuti Al-Quran dan hadis secara langsung. Dan itu benar. Bagi orang yang nggak mampu ngikuti orang yang sudah mampu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bang kita nggak ngerti kok. Ya kita ngikuti orang yang ngerti, itu sudah tuntutan memang begitu. Karena itu kalau ada orang mengatakan cukup Al-Qur'an dan hadis, ente tanya, intinya cukup nggak? Kalau ini cukup nggak apa-apa. Kalau memang nggak cukup ngaku aja intinya Hasan. Jadi orang mengikuti Al-Quran dan hadis itu bukan karena membaca tafsir. Itu berarti mengikuti pendapat mufasir. Orang mengikuti hadis itu bukan karena buka-buka buku hadis. Itu berarti inti mengikuti pengumpulnya. Kalau Imam Syafi'i tidak mengikuti begitu. Langsung meriwayatkan hadis kepada Nabi. Langsung mengetahui tafsirnya tadi itu dari gurunya, dari sahabat dan dari Nabi. Dia mendengarkan sendiri, menggali sendiri. Lah kalau ini orang kan buka-buka buku. Kemudian dia menyatakan tidak perlu madhab. Ya keliru ente. Sama sekali keliru itu semua. Nah, jadi eh, kita harus eh, apa namanya tanya aja, dites aja. Bolehlah ente menyatakan cukup Al-Quran Hadits Kita tes nanti. Ya, jelas nggak ada yang mampu. Karena itu dikatakan pintu madhab ini udah tertutup karena nggak ada yang mampu. Bukan berarti tertutup nggak boleh, tapi tidak ada yang mampu langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus empat madhab? Bukankah juga ada imam mujtahid mutlak di zaman itu? Ada Imam Ja'far As-Sadiq, ada Imam Sufyan Al Thawri, Banyak itu imam-imam ada Imam Hasan Al-Basri. Kok madhabnya cuma empat ini? Karena yang mudawan terbukukan istihadnya itu daripada imam-imam mustahid tadi itu hanya empat. Yang lainnya nggak terbukukan. Yang lainnya tidak terbukukan. Kalau ente mau cari pendapatnya Imam Syafi'i ada kumpulan pendapatnya. Imam Malik ada, semuanya ada. Tapi kalau imam yang lainnya nggak ada, yang ada riwayat. Diceritakan, diriwayatkan imam ini begini pendapatnya. Diceritakan, diriwayatkan imam ini begini. Lah riwayat itu tidak bisa dibuat untuk pegangan. Faham nih? Ya? Karena itu kalau ada katakan ada madhab Imam Sufyan Al-Thawri, ada madhabnya Imam Sufyan Al-Thawri, nggak ada. Bohong. Kenapa Imam Sufyan Thauri istihadnya tidak dibukukan? Ada riwayat daripada pendapat Imam Sufyan Thauri. Ada madhab ja eh, Imam Ja'far al sadiq bohong. Kenapa? Tidak dibukukan. Kalau ada pembukuannya, kita terima. Mana ada, tidak ada. Yang ada riwayat daripada mereka. Kemudian timbul kita para habaib Kenapa enggak ngikuti Imam Ja'far As-Sadiq? Kenapa enggak ngikuti al Bait? Kok dalam madhab kita ngikuti Imam Syafi'i? Dengarkan baik-baik. Madhab itu adalah ngikuti dengan referensi. Harus ada bukunya yang jelas. Secara ilmiah. Secara ilmi kita ngikuti. Kalau ngikuti kita orang tua kita sampai ke Ja'far Sadiq sampai ke Rasulullah, itu ngikuti secara praktek namanya tariqah. Secara tariqah kita dididik untuk mengikuti orang tua kita sampai ke Imam Ja'far Sadiq sampai kepada Rasulullah. Langsung pengambilan secara praktek. Paham nih ya? Secara madhab, secara ilmu, dasar-dasar ilmu semuanya kita ngikuti referensi yang jelas Imam Syafi'i. Karena itu kita ini mengikuti dua-duanya. Secara ilmu mengikuti Imam Syafi'i, secara amaliah kita mengikuti tarikah kita yang sudah diatur sampai bersambung kepada Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an. Lah kalau ada menyatakan mengikuti secara madhab, buktikan kalau ada anak sekarang pindah madhab. Enggak pakai besok, sekarang. Dari mana itu semuanya? Tidak ada. Tapi kalau kita mengikuti tarikhoh, memang kita dididik untuk mengikuti tarikhoh, Tidul Ajdad sampai Imam Ja'far Sadiq sampai kepada Rasulullah. Kita nggak pernah keluar daripada tarikhoh mereka. Jika terjadi, khilaf antara madhab dan tarikhoh, maka kita lebih mengikuti tarikhoh. Nah, kita lebih mengikuti tari jika terjadi khilaf antara madhab dan tarikoh, kita mengikuti tari, tarikoh. Apa yang dilakukan oleh datuk kita, lebih kita kedepankan daripada ajaran yang ada ini. Dan banyak ada di situ khilaf daripada madhab. Karena itu, bohong sekali kalau ada orang menyatakan ikut madhab. Dan dia tidak punya dasar sama sekali ada madhab Ja'fari, tidak ada dasar. Buktikan saya akan sekarang berubah. Tidak akan. Jadi kita mengikuti secara tarikah secara praktek. Kita mengikuti madhab syafi'i secara referensi yang jelas. Nah, istihadnya udah jelas, terkumpulkan memang. Nah, Kalau madhab itu ngikuti referensi tadi itu. Secara tertulis istihadnya semuanya terus demikian. Dan madhab itu eh, ada ulama-ulama tertentu ada yang dikatakan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu mujtahid yang tidak boleh ngikuti pendapat yang lain. Dia adalah pakar. Dia bisa Eh, berpendapat dengan sendirinya karena langsung bisa mengambil dari istimbat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i tidak, boleh mengikuti Imam Malik. Imam Malik tidak boleh mengikuti Imam Syafi'i. Gambarannya seperti begini. Ada empat orang misal. Dia di tengah padang pasir. Mereka ahli semuanya. Untuk mengetahui arah kiblat, sholat menghadap kib kiblat. Untuk mengetahui arah kiblat. Yang satu berpendapat di sebelah sana karena bintang ini itu dan ini misalnya. Yang satu di sebelah sana karena angin itu menghembusnya dari sini berlainan. Paham ya? Pendapatnya tapi satu tuju tujuannya. Begitulah madhab. Jadi ngikuti Al-Quran ah, ah, dan ahadith, tapi pemahaman Al-Quran dan hadithnya tadi itu berlainan berdasarkan ilmu. Jadi bukan berarti nggak ngikuti Al-Quran hadith. Mana mungkin satu hadith, satu al, ah, ngikuti Al-Quran yang satu, Nabi yang satu, kok pendapatnya berbeda? Fahamnya yang berbeda mas. Tetap ngikuti Al-Quran dan hadith. Lah kalau persis sak pemahamannya, itu nggak mungkin terjadi. Nih, tak kasih gambaran ya. Khilaf bahkan antara sahabat ada. Khilaf antara sahabat pun ada. Di zaman Nabi pun juga ada khilaf. Dan Nabi merestui. Ceritanya yang yang apa? Tayamum itu. Hah? Sahabat yang tayamum kemudian mengulangi lagi sholat itu Kan ada khilaf, ada menyatakan nggak usah ngulangi lagi. Dan Nabi mengiyakan semuanya. nggak ada masalah. Di antara sahabat, tak kasih contoh, ini orang-orang yang suka umek-umek itu biasanya itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajha memutuskan memerangi Muawiyah. Jelas ya? Memutuskan mengarangi Muawiyah. Ijtihadnya mereka adalah bugha yang boleh diperangi faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sebaliknya damai dengan Muawiyah menyerahkan khilafah kepada Muawiyah mau nyalakan yang mana ini Imam Syafi'i benar Sayyidina Hasan salah gitu ini ijtihad ini namanya isti, istihad. Kalau sudah pakarnya mujtahid mutlak nggak ada masalah. Karena Imam Ali mujtahid mutlak, Imam Hasan mujtahid mutlak, berbeda boleh. Imam Syafi'i walaupun muridnya Imam Malik tapi beliau adalah mujtahid mutlak. Enggak apa-apa, enggak sama dengan Imam Malik. Imam Malik dengan Abu Hanifah itu muridnya Abu Hanifah, enggak ada masalah, itu mujtahid mutlak. Imam Ahmad bin Hambal yang juga muridnya Imam Syafi'i sama-sama mustahid mutlak, berbeda enggak ada masalah. Tapi bukan berarti Imam Ahmad bin Hambal ngikuti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngikuti Imam Malik, Imam Malik ngikuti Abu Hanifah lah. Baru setelah itu ada mujtahid madhab. Di antara kelompoknya Imam Syafi'i, ulamanya Imam Syafi'i ada yang disebut mustahid madhab seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi di situ dia berfatwa tapi dalam lingkup madhab Imam Syafi'i. Kemudian di setelah itu ada mustahid ifta seperti Ibn Hajar dan juga Imam Ram Ramli. Mereka berfatwa dalam hal-hal yang baru tapi pengambilannya daripada mustahid madhab. Lah kalau kita ini ibarat orang yang buta. Jangan berfatwa, ikuti aja fatwanya orang yang sudah melihat. itu kalau kita berfatwa itu. Ikut fatwanya mereka, Allah alam. Hmm? Ashabu Syafi'i itu atba. Ashabu Syafi'i itu atba, pengikut Imam Syafi'i atau murid-murid Imam Syafi'i. An-nadhar ila wajhillah, an-nadhar ila melihat Allah. Ada orang mengartikan tidak ada melihat Allah. An-nadhar di situ artinya menunggu fanadhiratun ila maisarah lam amaisyaro. Menunggu. Cuma coba inti cari bahasa nadoro ilah yang artinya menunggu itu apa? Wujuhun idin nadhira ila rabbiha nadhira yang melihat. Dan itu diperkuat dengan ahadits katsiratun mutawatirah. Ya, jadi eh, dolek-dolek uh, itu. Ya. Jadi Fa'andirni la yumi'atun itu kan meli, bukan melihat. Itu berarti menunggu. Akhir nih. Nah, ya. lah itu apa artinya? Ila diro itu. Menunggu apa itu maksudnya? Nah, itu itu tafsir ngarang sendiri itu. Nah, tidak eh, ada pertanyaan untuk Vicky? Kasih itu mas. Terus? Biar dengar itu. Uh, Ustadz uh, tadi bilang bahwa kalau ada perbedaan antara toriko dengan madhab itu kita dianjurkan ikut torikonya. Bukankah di madhab itu juga sudah menyakut alasan-alasan yang kuat? Ustaz? Itu mungkin saya butuh informasi yang jelas. Ustaz. Nah kita dididik itu begitu. Kita dididik untuk mengikuti datuk-datuk kita. Bukan asal langsung madhab, kita ini habaib dididik untuk begitu. Karena salafnya kita ini alim bin alim bin alim bin alim sampai Rasulullah. Wali bin wali bin wali bin wali sampai Rasulullah. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang nggak ngerti. Karena itu kita percaya sama mereka apa yang dilakukan itu semuanya adalah berdasar dan ini didikan daripada orang tuanya yang bertembus sampai langsung kepada Nabi. Jadi kita karena itu eh, kita katakan eh, ilzam kitab Allah, lazimi kitab Allah, watba' sunnatan ikuti Rasulullah, waqtad Allah ngikuti salaf. Bil aslafi, ya, waqtad Allah bil aslafi. Kenapa ahli yaqini li ainihi wa haqqi? Wasalu Wathamma jawahirul asdafi. Karena mereka bukan hanya sekedar ahli ilmu, tapi ahli yakin. Mereka sudah masuk ainul yakin dan hakul yakin. Dan mereka telah sampai kepada Tuhannya. Dan sudah mendapatkan mutiaranya. Tidak perlu kita bingung dengan kulitnya atau yang lainnya. Sudah ketemu dengan mutiaranya. Kita percayakan sama mereka. Itu sudah. Pasrah bongkoan. Ya, seperti orang yang sakit pasrah dengan profesor, dokter. Ya. Bagi atba'u Bukan khusus kepada habaib, kalau yang mengikuti habaib juga boleh. Kita kita bahas tariqatus salaf. Kita tidak mengikuti kita tidak bahas tariqah yang lainnya. Yang kita mengikuti tariqatus salaf. Tariqat habaib kita, pendahulu kita yang sudah jelas pengambilannya. Nah. Huh? contoh-contoh misalnya yang ada khilaf bainal ulama terus kita kembali ke habaib. Contoh ya. antara khilaf antara ulama. Banyak sekali. Contohnya khilaf antara ulama kemudian kita ngikuti daripada para habaib banyak sekali apa e, baik apa uhdah itu. Hah? Ya, jadi kadang-kadang habaib ini punya pendapat yang tidak sama dengan fuqaha. Kadang-kadang mencari jalur supaya keluar daripada khilaf. E, contoh kata Habib Muhammad Alwi bin Muhammad Al-Haddad fa innahum mizanul agwal fi jami'il a'mal. Mereka ini timbangan seluruh gol-gol-gol-golnya ulama dalam seluruh amalnya. Contoh misal misal e, di dalam wudu misalnya, dalam wudu kita dianjurkan untuk tidak mengambil air walaupun dari kolam yang lebih dari dua gula, Tapi ngelucur air. Kenapa? Karena ada khilaf di situ ukuran air kathir itu antara madhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i lain. Kalau Imam Syafi'i dua kula ke atas sudah dianggap kafir. Kalau Abu Hanifah dua kula tiga kula masih sedikit istibhar yang sekiranya udah seperti melaut sedikit kolam renang baru. Huh? Ada khilaf juga dari Syafi'i. Karena itu kalau inti wudhu jangan langsung begini. Menurut Abu Hanifah itu nanti apa namanya e, bisa musakmal nanti. Nah, lebih baik dikelujur. Huh? Lebih baik dikelujur. Contoh lagi. Hah? Yang tidak sama dengan yang lainnya. Mengus, uh, uh, wudu antara wudu misalnya. Wudu tadi itu kita dianjurkan untuk mengusap seluruh kepala misalnya. Kenapa? Karena ada khilaf antara ulama Imam Syafi'i walaupun sya'ra atau ba'du sya'ra Satu rambut atau sebagian batu rambut Imam Abu Hanifah seperempat nasiah. Imam Malik seluruh kepala. Malah ada pendapat sak kupingnya sekali. Jadi kita mengusap kepala saya sak kuping sekali. Jadi ini keluar daripada daripada semua pendapat para ulama. Seandainya ketemu dengan Imam Syafi'i, oh itu sunnah itu. Nanti dapat sunnah. Ketemu Imam Malik, oh itu wajib. Tidak gitu nanti tidak sah ini. Terus begitu mizanul agwal fi jami'il amal. Banyak sekali walhasil ngikuti salaf ahsan syai. Ya, eh, ahsan syai. Inti ketemu fuqaha mana insyaallah khair dah. Kalau ketemu gitu, salaf.